Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, al-afaf, iffah, dan al-ghina kecukupan. Ya kan, doa ini berisikan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Doa yang mencakup semua kemaslahatan dunia akhirat. Dalam doa ini, ikhwanafdina azakumullah Rasul alaihi salatu wasallam memohon al-hidayah wa taqwa. Allahumma inni al huda wa tuqa. Ini merupakan kunci kebahagiaan agama seseorang, lurusnya agama seseorang yang tentunya berdampak pada kebahagiaan ukhrawi. Kuncinya pada dua perkara. Pada hidayah yang meliputi al tu ila Islam mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Islam menjadi seorang yang muslim dan juga meliputi al tu ila sunnah hidayah kepada sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam berislam sesuai dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam yang merupakan puncak hidayah ini kunci. Lalu disertai dengan at-tuqa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi yang meliputi imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan, dan, dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam dan ijtinabun nawahi menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini merupakan aplikasi merupakan perwujudan, merupakan pengamalan dari hidayah tadi. Takwa itu merupakan saripati dari semua bimbingan-bimbingan Islam. Dari mulai awal sampai akhir. Dikarenakan semuanya berkisar pada perintah dan larangan. Perintah dikerjakan baik yang wajib ataupun yang sunnah larangan ditinggalkan baik yang haram ataupun yang makruh. Maka ketika seseorang itu pada dirinya terdapat hidayah Islam, hidayah itu sunnah sebagai seorang muslim di atas sunnah lalu dia hiasi hidayah tadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dia meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka agamanya dinyatakan lurus, agamanya dinyatakan baik, dia dinyatakan di atas siratul mustaqim. Yang tentunya ujungnya nanti adalah janji Allah Azza wa Jal dalam bentuk surganya. Ini permintaan terkait dengan maslahat agama dan akhirat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan doanya. Tidak semata-mata memikirkan agamanya, akhiratnya. Tapi juga Rasulullah SAW memohon kemaslahatan dunia dengan mengatakan wal afafa wal ghina. Ini adalah kunci kebahagiaan dunia seorang. Dibangun di atas dua prinsip ini prinsip al-afaf. Al-afaf atau iffah menjaga kehormatan diri. Dengan prinsip iffah, dia tidak akan terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram ketika mencari dunia, ketika mencari maisha, ketika mencari rezeki. Dengan iffah yang dia miliki, dia tidak akan menjadi pengangguran tidak akan menjadi orang yang suka meminta-minta mengemis kepada orang lain. Dengan ifah yang dia miliki, dia akan berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk talabul maisha. Mencari penghidupannya, mencari rezekinya yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan hidayah dan takwanya. Prinsip yang kedua, al-ghina kecukupan. Ini meliputi ghinan nafs. Kecukupan dalam hati, dalam jiwa yang namanya qada'ah dan meliputi ghina al-madah. Kecukupan dari segi materi. Apa-apa cukup. Apa-apa ada. Tidak ada yang kurang. Ini kunci kebahagiaan duniawi. Orang itu dinyatakan berbahagia. Orang itu dinyatakan dunianya damai, dunianya tenang, dunianya tentram. Ketika setiap harinya mendapati makanan hari itu, tenang jiwanya, lancar usahanya, kona'ah dalam jiwanya dengan ifah tadi. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah sungguh telah beruntung mendapatkan falah keberuntungan kebahagiaan orang yang muslim yang masuk Islam ini Hidayah Islam, hidayah sunnah dan takwa. Al-huda wa tuqa. Wa ruziqa Dan dikasih rezeki yang cukup. Kafaf cukup yang membuat dia tidak harus mengemis-ngemis kepada orang lain, yang membuat dia tidak meminta-minta kepada orang lain, cukup. Wa qanna'ahu bima adah dan Allah jadikan dia qanaah menerima apa yang dia dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ini namanya al-iffat wal ghina. Dikatakan qad aflah. Ikhwan ketika seseorang itu dalam urusan duniawiyahnya memiliki dua prinsip ini, maka bahagia kehidupannya. Tentram, damai kehidupannya. Tidak akan khawatir miskin, tidak akan khawatir fakir, tidak akan pernah gelisah dia akan tenang kehidupannya. Dengan ifah yang dia miliki, dia punya aturan yang jelas. Tolapur rizki yang halal, tolapur rizki yang syar'i, tolapur rizki yang nggak ada unsur mukhalafah syariah padanya, plus dia punya kona'ah. Dapat sedikit, Alhamdulillah. Dapat sedang, Alhamdulillah. Dapat banyak juga, Alhamdulillah. Maka doa ini, Khonafidina Azakumullah, Du'aun jami' Doa yang betul-betul mengumpulkan kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, kemaslahatan akhirat. Singkat, padat. Itu yang harus kita minta dalam keseharian kita. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Lurus agamanya, lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus akhiratnya, tenteram dan damai dunianya di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. <clears throat> Ikhwanul azakumullah. Pada doa yang dipanjatkan Rasul ini, di sana kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang begitu besar. Kaidah Islam di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Paling tidak kita bisa menyebutkan dua kaidah, dua prinsip yang sungguhnya satu sama lain saling melengkapi. Yang pertama ialah dari doa ini <clears throat> sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW memperhatikan dua hal. Memperhatikan islahuddin, perbaikan agama, dan memperhatikan islahud dunia, perbaikan dunia. Islam tidak hanya memikirkan perbaikan-perbaikan agama saja. Tetapi Islam juga menganjurkan kaum muslimin, menganjurkan umatnya untuk memikirkan islahud dunia, perbaikan dunia. Tapi semua dengan aturan yang jelas, dengan prinsip yang jelas. Sebagaimana yang terangkan tadi. Islahuddin, islahud dunia. Dan ini merupakan satu dari keindahan Islam. Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah yang menjelaskan tentang keindahan-keindahan Islam, beliau menyebutkan ini sebagai contohnya. Di antara contoh-contoh yang menunjukkan indahnya Islam, Islam memperhatikan dua hal ini. Islahuddin, perbaikan agama, wa islahud dunia, perbaikan dunia. Doa yang semisal dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur kata Rasulullah dalam doanya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan ismatu amri penjagaan urusanku dan perbaikilah duniaku yang di situ kehidupanku dan perbaikilah ma'adi tempat kembaliku akhiratku yang kepadanya lakukan kembali. Rasul berdoa meminta kebaikan tiga perkara. Din perbaikan agama, islahud dunia perbaikan dunia, islahul akhirah perbaikan akhirat. Doa yang juga sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang diminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan selamat dari azab neraka. Ini prinsip yang sangat mulia. Sehingga Islam tidak hanya terpaku pada perkara-perkara keagamaan, lupa dengan perkara dunia. Islam juga tidak fokus urusan dunia, lupa dengan akhiratnya. Tapi Islam menggabungkan dua-duanya. Perbaikan agama, perbaikan dunia, tetapi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan bimbingan agama yang jelas. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari doa tadi, Hanaftina Azakumullah, ialah ketika kaum muslimin mengalami momen-momen kebahagiaan, momen-momen kegembiraan, hal-hal yang bersifat keduniaan, di situ selalu disertai dengan uh, mengingatkan mereka supaya jangan sampai lalai dari urusan akhiratnya, dari perkara ibadahnya, dari perkara akhiratnya. Contohnya, Alhamdulillah, ketika momen hari raya saat-saat muslimin berbahagia saat-saat kaum muslimin menikmati makan dan minumnya yang halal yang mubah saat-saat kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mubah permainan-permainan yang mubah kebahagiaan, kegembiraan yang sifatnya mubah tapi di saat yang sama Islam mengingatkan supaya jangan sampai melupakan ibadahnya. Jangan sampai melupakan uh, zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Nubaisha al Hudali <clears throat> radhiyallahu taala anhu wa ardah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayyamu mina ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin." wa zikrinillah. Hari-hari Mina yaitu tanggal 11 10, 11, 12, 13 Hijjah. adalah ayyamu akal wa syurub. Hari-hari makan dan minum. Rasul tidak berhenti sampai sini. Melanjutkan yang setelahnya dan zikir kepada Allah. Tanggal 10 Hijjah, waktunya muslimin merayakan Idul Adha. Mereka juga menyembelih hewan-hewan kurban. Diperintahkan untuk memakan sebagiannya, menginfakkan sebagiannya, menghadiahkan sebagiannya, boleh menyimpannya. Saat-saat kaum muslimin menikmati makanan yang lezat. Yang kaya, yang miskin, menikmati yang namanya makan. Dalam Islam diizinkan seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurubin. Hari-hari makan, hari-hari minum, tapi diingatkan setelah itu dan juga zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan semata-mata dunia dipikirkan, jangan semata-mata perkara yang mubah yang dinikmati, jangan semata-mata memikirkan makan dan minumnya, tapi jangan lupa zikirnya. Ketika itu disyariatkan untuk takbiran dari mulai fajar subuh hari Arafah tanggal 9 Dhul Hijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dhul Hijjah. Takbiran makan dan minum. Makan dan minum, takbiran. Dunianya dinikmati, ibadahnya nggak dilupakan. Dalam ayat yang lain, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu" Ila نودي lissalati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wadharul Bay' Wahai orang yang beriman ketika dipanggil dikumandangkan suara azan untuk Jumatan maka bergegaslah kalian untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Allah mengatakan setelah itu, idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ketika telah selesai salat Jumatnya, Silakan kamu semua bertebaran di muka bumi ini. Silakan kamu mencari keutamaan-keutamaan Allah, yakni rezeki dari Allah Azza wa Jal dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kamu pasti akan beruntung, akan bahagia. Waktunya ibadah harus ibadah. Waktunya Jumatan harus Jumatan. Tinggalkan yang namanya dunia. Selesai ibadah, silakan meneruskan kembali urusan dunia kalian. Tapi jangan lupa zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kunci al-falah, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan. Khulasanya Islam selalu menggandengkan maslahat agama, maslahat akhirat dan maslahat dunia. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fillah, an-nasu fi hadhihi al-mas'alah ala arba'ati aqsam. Umat manusia dalam bab ini terbagi menjadi empat macam. Yang pertama ialah kaum muslimin yang betul-betul memperhatikan islahuddin, perbaikan agamanya, perbaikan perbaikan ibadahnya, perbaikan akhiratnya dan juga memperhatikan kebaikan perbaikan dunianya sesuai dengan bimbingan Islam yang diterangkan tadi. Menggunakan dunianya untuk kepentingan ibadahnya, kepentingan akhiratnya. Ini orang yang paling afdal. Orang yang paling sukses. Orang yang paling bahagia. Orang yang paling tentram kehidupannya. Yang dikatakan sebagai muflihin. Yang kedua, seseorang yang tidak mendapatkan dunia, mendapatkan dua-duanya. Tidak memikirkan perbaikan agamanya, juga tidak memikirkan perbaikan dunianya. Dunia nggak dapat, terlunta-lunta, terkatung-katung, orangnya tidak jelas, tidak ada upaya untuk perbaikan duniawiyah mereka, agama apalagi, jahil tentangnya, jauh daripadanya, tidak ada upaya mengamalkannya. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling sengsara. Yang ketiga, karena adalah seseorang yang hanya perhatian terkait dengan ibadahnya, terkait dengan agamanya, ibadah, agama, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, namun dia melupakan kewajiban dia terkait dengan islahud dunia, perbaikan dunia. Atas nama ibadah, menyanyiakan keluarganya. Atas nama ibadah, menyanyiakan istri dan anak-anaknya. Atas nama ibadah, dia tidak mau berusaha. Atas nama ibadah, rela untuk menjadi pengemis dan segala macamnya bahkan sampai pada tingkat rahbaniyah ini merupakan sifatnya kaum Nasara dan ini perkara yang sangat-sangat dicela dalam Islam Rasulullah alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man ya'ul cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung yang keempat sebaliknya seseorang yang betul-betul perhatian dan fokus mengurusi dunianya. Dalam benaknya dunia, dalam pikirannya dunia, planningnya dunia, harapannya dunia, semuanya dunia. Sampai pada tingkat lalai dari ibadahnya, dari zikirnya, dari akhiratnya, bahkan sampai pada tingkat sebagai abdu dunia, budak-budak dunia. Mereka ini yang dikatakan sebagai ahlu dunia. Mereka ini yang didoakan kesengsaraan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wantakash, wa idha shika falantakash. Sungguh, sungguh, sungguh sengsara kata Rasul. Sengsara budak-budak dinar, budak-budak dirham, dan budak-budak kain. Ta'isa wantakash. Sengsara dia dan akan terbalik keadaannya nanti. Akan tersungkur dia. Wa idza syika falan Ketika ditusuk duri, mendapatkan yang namanya musibah, mendapatkan yang namanya cobaan, tidak bakal mampu keluar daripadanya. Semakin terbelenggu, semakin terjerat, semakin sengsara, semakin hina sebagai abdud dinar. Ini semuanya orang-orang yang jelek karena dan yang terbaik yang pertama perhatikan islahuddin perhatikan islahud dunia perbaikan agama perbaikan dunia semua dengan bimbingan yang jelas bimbingan Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan gunakan dunia anda untuk kepentingan akhirat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya pada kita semua untuk bisa menjadi muslim yang terbaik yang memperhatikan perbaikan agamanya, perbaikan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.